serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan Dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Aku berjanji di bukit perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Ratu Tandi. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Naskah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-8 ini didukung para pemain Iwanda sebagai Kijaro, Manher sebagai Aki Sangkala, Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Ferry Fadli sebagai Batara, Mogan sebagai Kikuta, dan pembawa cerita Neni Sumardi.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 Mayatnya ditemukan oleh Afif Sangkala dan orang tua Ganjar di bawah pohon kemboja di dekat kuburan kepala Mak Rompang. Sedangkan Kina mengalami nasib yang sama. Walau Batara dan Afif Sangkala sudah berusaha untuk mencari dan menolong Kina, namun nyawa gadis itu tetap tidak bisa diselamatkan. Hal itu membuat Kijaro sangat bersedih hati karena anak gadis satu-satunya kini meninggalkan dirinya. kepala siluman perempuan itu kalian gali. Sehingga kini dia bebas bergentayangan mencari mangsanya. Uh, hmm. memang aku yang salah, Ki. Karena aku keburu nafsu menuduki jarau yang bukan-bukan. Sehingga kuburan itu aku gali bersama dengan almarhum anakku. Ya, sudahlah. Yang sudah terjadi percuma kita sesalkan. Kini yang harus kita pikirkan Bagaimana cara kita menghancurkan siluman ini? Setidak-tidaknya kita dapat mengusirnya dari desa kita. Supaya tidak ada lagi korban yang jatuh. Seperti yang telah aku ramalkan sebelumnya. Iya, Ki. Aku ingin sekali menghancurkan perempuan iblis itu dengan kapaku ini. Senjatamu oh. tidak ada artinya bagi dia. Karena dia tidak mempan dengan senjata seperti itu. Ah, aku harus membalas kematian anakku, walau dengan cara apapun. Aku juga, Ki. Aku harus membalaskan kematian anak gadisku. Walau aku juga harus mati untuk melaksanakannya. Semangat kalian, aku puji. Yang penting sekarang kita harus pikirkan cara untuk membalaskan sakit hati kita ini. Karena perempuan iblis ini tidak bisa dihadapi hanya dengan kekuatan luar saja. Tapi kita harus menghadapinya dengan kekuatan dalam yang sempurna. Nah, aku ingin bertanya padamu, Batara. Sejauh mana kau ketahui tentang iblis ganas ini? Kau tahu, Batara? Aku mengetahui sedikit tentang dia Kikuta. Mungkin dengan pengetahuanku ini, bisa kita pikirkan jalan untuk memusnahkannya. Nah, ceritakanlah, Patara. Aku mengenal Mak Rompang sudah lama, karena iblis ini berasal dari kampung halamanku. Oh, rupanya kau sudah tahu tentang dia, Batara. Sudah, Kijaro. Batara memang lebih tahu seluk-beluknya daripada kita. Nah, sehingga keterangan Batara nanti sangat berguna bagi kita. Oh iya, teruskan ceritamu Batara. Iya, aku memang sudah lama tahu tentang iblis ini. Hanya yang aku heran, kenapa dia sampai berada di desa ini? Padahal dia berasal dari seberang lautan. Kalau begitu, ilmu iblis ini aku anggap istimewa, Batara. Karena dia bisa menyeberangi lautan. Jangankan lautan. Sampai ke ujung bumi pun, dia akan datang, Kuta karena dia bukan manusia biasa, tapi iblis tiada berjasad seperti kita. Menurut cerita, asal mulanya Mak Rompang ini adalah manusia seperti kita ini, Aki Sangkala. Lalu dia mempunyai dendam pada seorang gadis yang merebut calon suaminya. Gadis itu bertai lalat di tepi bibirnya. Sehingga kemanapun dia pergi, dia akan cari gadis itu. Namun setelah berselang 25 tahun, baru gadis itu ditemukannya. Sehingga dibunuhnya lah gadis yang sudah menjadi istri kekasihnya itu. Semenjak itu, siapapun yang ditemuinya, bila gadis itu bertai lalat di tepi bibirnya, dianggap adalah gadis yang membawa lari calon suaminya. Sehingga gadis itu pasti dibunuhnya. Oh, kalau begitu, dia sudah gila. Menurut ceritanya, begitu Aki Sanggala. Hmm, iya, iya. Karena kalau bukan orang gila, tidak mungkin dia membunuh setiap gadis yang bertai lalat di tepi bibirnya. Semenjak dia membunuh banyak orang, lalu dia menghilang. Dan setiap 25 tahun sekali dia datang lagi untuk membunuh gadis-gadis yang bertai lalat di tepi bibirnya. Bahkan bila dia sudah mengamuk hebat, tidak saja gadis-gadis seperti itu yang jadi korbannya. Laki-laki, anak-anak kecil, perempuan-perempuan tua, muda, dan juga bisa satu desa dihabisinya. Oh, pernah satu desa dihabisinya, Batara? Pernah, Kijaro. Orang tuaku salah satu yang pernah jadi korbannya. Padahal orang tuaku tidak tahu apa-apa. Uh, dan bagaimana kau bisa selamat, Batara? Aku tidak tahu, Kijaro. Karena waktu itu aku masih sangat kecil. Namun desaku yang bernama Desa Sendang Karang itu hancur lebur tanpa penghuni lagi. Sisa-sisa penduduk desa itu menyingkir ke desa lain, juga termasuk kakek dan nenekku. Akhirnya aku dibesarkan oleh kakek dan nenekku. Hmm, ya, ya. Terus kapan kejadian itu berlangsung, Batara? Kira-kira 50 tahun yang lalu. Oh, sudah lama sekali. Oh, iya, ya. Ah, dan dan kejadian calon suami Mak Rompang itu dibawa lari orang, itu kapan terjadinya? Kira-kira 250 tahun yang lalu. manusia apa dia sebenarnya? Masih bisa bertahan hidup selama 250 tahun. Wah, mungkin dia punya ilmu yang hebat. Sehingga bisa hidup selama itu, Ki. Dia bukan manusia lagi. Karena tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup selama itu. Walau kepalanya sudah terpisah dari badannya, dia masih juga bisa hidup. Dia itu sudah menjadi makhluk lain makhluk siluman yang ganas yang akan selalu bangkit setiap 25 tahun sekali mencari mangsanya. Uh, Batara, apakah kekasihmu juga berasal dari desa yang hancur itu? Ah, uh, Batara, kenapa mukamu sedih? Ha? Kau ingat kekasihmu? Iya, Ki. Karena kekasihku mempunyai tai lalat di tepi bibirnya. Ah? Tentu dia sering mendapat serangan siluman ini. Sering, tapi belum pernah mendapat serangan yang membahayakan jiwanya. Ya, semoga saja tidak terjadi pada dirinya. Dan aku tidak mengharapkan kejadian itu. Oh, apakah desa Sendang Karang itu kini ada penduduknya? Tidak. Desa itu kini sudah menjadi hutan belantara yang angker. Ah, kejadian yang tentu sangat mengerikan bagi orang-orang desa Sendang Karang. Iya. Sekarang kita pikirkan, bagaimana caranya agar desa Bojong Nangka ini tidak mengalami nasib yang sama seperti desa Senangkara. Iya, kita harus pikirkan bagaimana caranya menghancurkan siluman itu. Ah, apakah Aki Sangkala tahu caranya? Oh, sayang. Aku tidak mempunyai petunjuk yang lain. Sehingga aku belum tahu bagaimana caranya. Ah, apakah kau tahu caranya, Batara? Tidak juga, Aki. Hanya aku pernah membaca di sebuah kitab yang ditulis oleh kakek guru. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa kekuatan Mak Rompang akan melemah bila salah satu anggota badannya atau kepalanya bisa dipisahkan menyeberangi lautan. Oh, betul itu. Betul, Aki. Kakek guru sangat tahu bagaimana cara-cara menghancurkan siluman ini. Tapi sayang, kakek guru sekarang sudah tidak ada. Beliau meninggal karena usia tua. Ah, pasti kakek gurumu sangat tahu tentang siluman ini, Batara. Iya, Ki. Bahkan rupanya kakek guru sudah merasa tidak akan bisa berhadapan langsung dengan siluman ini. Sehingga kakek guru menuliskannya di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Dua Mustika. Kalau begitu, sekarang kita harus menemukan kepala makrobang itu. Lalu kita bakar. Karena siluman-siluman seperti ini pasti takut pada api. Hanya kita harus hati-hati. Sebelum kita berhadapan langsung dengan dia, kita harus berhadapan dulu dengan kusir keretanya yang bernama Kidaksa. Bahkan kita juga harus berhadapan dengan serigala-serigala siluman piaraannya. Dan juga ribuan ekor burung gagak siluman yang sangat ganas. Oh, benar-benar siluman yang mengerikan. Desa Senangkarang hancur bukan oleh Mak Rompang, tapi oleh serbuan ribuan ekor burung-burung gagak. Sayang kepala itu aku gali dan aku buang dari dalam kuburnya. Ah, kemana kau buang, Kuta? Aku sudah tidak tahu kemana aku buang, Aki. Ah, kalau begitu, mari bersiap. Karena aku akan memanggil siluman itu kemari. Apakah tidak berbahaya, Aki? Rasanya tidak, karena kekuatannya tidak begitu hebat sehingga dia tidak bisa menembus dunia pembatas antara dunia kita dengan dunia kehidupannya, kecuali kita masuk dalam pengaruhnya. Oh, hati sangkala ini sangat mengerti tentang dunia gaib Pak Rompang. Mungkin kepandaiannya tidak jauh berbeda dengan Nyiguru. Nah, aku minta kemenyan secukupnya. Ya, Ki. Ada. Ah, ini, Ki. Hmm. Dan ini tempat membakarnya, Ki. Hmm, iya. iya.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 Perhatikan asap kemenyan ini. Bila asap ini sudah membubung tinggi, maka dari dalam asap kemenyan ini nanti kita akan mendengar suara mak rompang. Mak Rompang Datanglah kemari, karena aku yang memanggilmu. Kalian sudah mendengarnya? Mendengar apa, Ki? Oh, rupanya kau belum mendengarnya. Dan kau, Jaro? Uh, ah, aku belum mendengar apa-apa, Ki. Uh, bagaimana denganmu, Batara? Aku sudah mendengar kereta kudanya di kejauhan. Huh? Kereta kuda? Iya kereta kuda yang datang menjemput anak Ki Jarau. kalau begitu, aku akan hadang kereta itu di luar, Ki. Percuma, Jaro, percuma. Kita tidak akan bisa melihatnya. Kita hanya bisa mendengarnya. Karena dunia dia dengan dunia kita berbeda. Kecuali seperti Batara, dia sanggup datang ke dunia Mak Rompang tanpa harus meninggalkan badan kasarnya. Sehingga dia bisa langsung berhadapan dan bertarung dengan iblis itu. Bila dia mau. Nah, hanya sayangnya yang dia hadapi itu hanya sukma makrupa. Bukan badan kasarnya. Ya, sehingga juga akan sia-sia. Ah, sayang. Kalau tidak, aku sudah siap menghadapi makhluk biadab itu. Nah, sudah kalian dengar? Ah, sudah kereta kuda itu berhenti di depan rumahku ini. Lihat, asap kemenyan ini seperti ada yang meniupnya. Aku yang meniupnya. Dia sudah datang. Kaukah yang datang? Iya. Yeah. Aku si Rompang. Sayang aku tidak bisa menjamah kalian. Kalau tidak, sudah aku hancurkan kalian dari tadi. Tapi jangan kalian sangka aku tidak bisa. Suatu saat aku akan datang pada kalian. Seperti aku datang pada anak-anak kalian. Lalu aku bunuh kalian satu persatu. Terutama pemuda yang bernama Batara itu. Aku sebenarnya juga sudah ingin menghancurkanmu, Mak Rompang. Kurang ajar. Kau tantang aku? Mari. Di mana kau mau? Dan kapan kau mau? Malam ini pun boleh. Asal kau suruh pada laki-laki tua yang tidak tahu diri ini. Supaya dia lenyapkan asap penghalang ini. Sehingga aku bisa langsung masuk ke dalam duniamu. Tidak usah kau yang masuk dalam duniaku. Aku yang akan datang pada duniamu. Asal kau mau menunggunya dengan sabar. Hmm, sudah bertambah sombong rupanya kau, Batara. Sehingga berani betul kau menantang aku. Padahal kalau kau lihat ke belakang, ke masa-masa yang lalu, tidak satupun manusia yang bisa menghancurkan aku. Bahkan guru-gurumu pun banyak yang sudah tewas di tanganku. Aku sudah belajar dari kesalahan guru-guru. Sehingga aku tidak akan membuat kesalahan yang sama. Ayo, mari kita bertempur sekarang juga.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 untuk membalaskan sakit hati orang-orang yang pernah menjadi korban keganasanmu. Baik, akan aku tunggu. Sekarang, biar aku yang bicara pada dia, Batara. Kau istirahatlah. Keringat di dahimu sudah mengucur deras. Pertanda kau sudah mengeluarkan tenaga dalam yang sangat banyak. Iya, Ki. Silakan. Sekarang, apa maumu Aki Sangkala? Apa kau mau lehermu aku patahkan? Aku tidak berniat menantangmu, Mak Rompang. Aku hanya ingin tahu di mana sebenarnya persemayamanmu di desaku ini. Hmm, bicaramu agak sopan dari dia, tapi maksudmu tetap sama, ingin menghancurkan aku. Aku hanya ingin tahu di mana sebenarnya kau berada, Mak Rompang. Itu bukan urusanmu. Yang penting bagiku bahwa desa ini akan aku hancurkan karena penduduk desa ini sudah membuat kemarahanku. Hei, iblis, hadapi aku. Aku Kikuta, bapak dari Ganjar. Hei, Rompang, kenapa kau diam? Kenapa dia tidak menjawab tantanganku, Aki? Kau tidak bicara dengan kekuatan tenaga dalam, Kuta sehingga kata-katamu tidak sampai ke dunia dia. Ah, sayang aku belum menguasai ilmu itu. Sehingga aku tidak bisa bicara dengan iblis yang ada di hadapan kita ini. Dia sudah tidak ada di hadapan kita, Kuta. Dia ah. sudah pergi. Dari mana kita tahu? Apakah aku melihatnya? Aku tidak melihatnya. Aku hanya merasakannya. <laughs>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 Keempat orang itu duduk diam sambil mendengarkan kereta kuda Mak Rompang yang semakin jauh meninggalkan desa Bojong Nangka. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.